Dr. Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 cepat pindah ke tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. Saya mencintaimu, Bulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bawah lari Mak Rompang. Oh, ya, ya, ya, iya. Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Hasil panen itu sebenarnya mencukupi, tapi oleh penduduk setempat, hasil panen itu diberikan pada Gandini sebagai tanda sukacita mereka atas kelahiran bayi Gandini yang bernama Raden Gajapati. Di tepi hutan Dusun Kumbak, pada suatu malam, Batara sedang diikuti oleh Mak Rompang. Tampaknya siluman ganas ini akan mulai mengganas sebagaimana kebangkitannya tahun-tahun yang lalu. Rasanya aku sedang diperhatikan dari segala jurusan. Ah, bahaya ini rasanya besar sekali. Kang Batara mulai sadar bahwa ada bahaya besar sedang mengancam dirinya. Nah, Marompang sudah menampakkan dirinya. Siapa kau? Saya. Saya siapa? <laughs> Apakah begitu caranya kamu menghadapi seorang wanita? Apakah harus membentak-bentak? Tampaknya kau tidak bermaksud baik. <laughs> Justru saya bermaksud baik. Apa maksudmu? Tolong antarkan saya pulang. Saya kemalaman. Hmm, aneh. Kau biasa keluar malam. Kenapa kini harus aku antarkan pulang? Ya, beginikah perlakuanmu terhadap wanita, sayang? Wajahmu gagah, tapi hatimu tidak segagah wajahmu. Kau jangan berpura-pura di hadapanku. Katakanlah apa maksudmu? <laughs> Hei, hmm. kau menangis? Oh, Kang Batar mulai terpengaruh oleh tangisan Mak Rompang. Kang Batar mulai mendekati Mak Rompang. Padahal itu sangat berbahaya. Hei, hentikan tangismu. Kau betul-betul kemalaman. Sudah, kau tidak mau menolong saya. Jangan bertanya macam-macam lagi. Hmm, dengan kekuatan sihirnya, Marompang mulai merubah penglihatan Kang Batara. Pinggir hutan ini dia rubah menjadi jalan yang sepi. Tapi jalan ini bagus. Sementara rumah Mak Rompang tampak kejauhan dengan lampu berkelap-kelip. Di mana rumahmu? Ya Allah. Bukan itu? Bukan rumah yang ada lampunya itu? Iya. Ah, rumahmu dekat. Kenapa kau takut? Kini mereka akan berangkat menuju rumah Mak Rompang. Sebaiknya aku bangunkan Aki Patok. Harimau putih tunggangan Kang Batara ini tidur sejak tadi. Ah, Aki Patok, bangunlah. Jangan tidur pulas begitu. Uh... Cepat lagi. Uh kau Anita. Senang aku bertemu lagi denganmu. Sudahlah, nanti kita hmm. berbahasa basi. Kini lihat, junjunganmu sedang dalam bahaya. Bawalah dia pergi. Ah, celaka. Bukankah itu musuh Kimujur? Iya, perempuan itu musuh Kimujur. Aku telah tertipu perempuan dia menjelma menjadi dari, lalu menyuruhku menunggu di sini. Karena dia akan menemui Batara. Dan aku tidak mau mengganggu mereka. Maklum, Batara dan Wulandari adalah sepasang burung merpati yang sedang jatuh cinta. Sudahlah, jangan bicara soal burung merpati. Junjunganmu dalam bahaya. Bawalah dia pergi. Ah, dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa masuk karena Marompang telah memagar daerahnya. Ah, kalau begitu, celakalah junjunganmu. Kenapa kau diam saja? Tolonglah dia. Bukankah kau bisa masuk ke sana. Aku juga tidak bisa masuk. Jadi? Kita sama-sama terlambat. Kini kita hanya bisa melihat saja. Bagaimana Mak Rompang membunuh Kang Batara? Oh, kau aneh malam ini, Anita. Kau tampak suka melihat Batara dalam bahaya. Kenapa kau bisa berubah begini? Banyak hal yang bisa merubah seseorang, Akipato. Sudahlah, aku harus pergi mencari bantuan. Eh, Jentuti, Jentuti, tahu nggak? Jentuti, Jentuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jentuti Jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Hmm. Iya loh.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 Aku seperti di dalam sebuah perangkap. Mari, kita terus. Ah, kenapa aku mau mengantarkan perempuan ini? Ah, kenapa tidak aku? Bukankah namanya aku mengkhianati bulan Dari? Sedangkan Andita saja yang aku kenal. Sudah mulai aku jauhi. Ah, kenapa berhenti? Uh, aku mau kembali. Tidak jadi mengantarkan saya pulang? Rumahmu sudah dekat kan? Kalau tidak mau, ya pulanglah. Pulanglah. Pulanglah. Apalagi yang kau tunggu. Benar. Aku terjebak. Aku terjebak dengan perempuan ini. Siapa kau? Lihatlah aku baik-baik. Pasti kau kenal. suara perempuan ini mulai berubah. Sudah kenal kau siapa aku? Kau Kau merompang. <laughs> Bagus. Kini bersiaplah menyusul gurumu ke akhirat. berbahaya. Aku dalam bahaya. Kenapa begitu mudah aku masuk dalam perangkap perempuan ini? Oh, dia meletakkan telapak tangannya di dada. Telunjuknya lurus ke muka. Hiya! Perkelahian antara Batara dan Mak Rompang sudah dimulai. Perkelahian yang sangat mencemaskan. Karena Batara diserang terus oleh Mak Rompang. Sedangkan Batara tidak sempat membalas sedikit pun. Apalagi serangan-serangan Mak Rompang sangat ganas dan sangat hebat. Sehingga dalam waktu yang singkat, Batara sudah terjatuh beberapa kali. Namun murid kemujur itu pantang menyerah. Tampaknya lebih baik mati daripada menyerah pada musuh besar gurunya itu. Seketika sebuah sinar biru menghantam dada Batara, maka pemuda gagah perkasa itu muntah darah. Bahkan ketika sinar biru mengurungnya, Batara terkulai lemas tidak bertenaga. Perlahan-lahan, Mak Rompang mendekati lawannya. Dia berdiri sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Batara melepaskan sebuah tendangan maut ke dada Mak Rompang. Tapi sayang, tendangan itu hanya menerpa angin walau persis mengenai dada Mak Rompang, karena Mak Rompang bertempur mempergunakan dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, sehingga serangan Taras selalu luput. Karena Mak Rompang cepat berdiri pada dunia yang maya, dunia yang tidak tampak oleh mata. Di saat Mak Rompang akan menghujamkan kembang goyang beracun ke hulu hati Batara, tiba-tiba sebuah sinar putih mengurung tubuh Batara Lalu tubuh itu terpental jauh ke udara dan jatuh di sebuah padang rumput yang luas. Mak Rompang terkesima. Mak Rompang mencari asal sinar putih itu datang. Maka Mak Rompang tampak sangat marah. Karena sinar putih itu datang dari tangan Andita yang duduk tenang di atas sebuah batu. Tanpa menunggu lama, Mak Rompang menyerang Andita. Namun gadis itu hilang entah kemana. Kini Batara sudah terkulai lemas sementara sinar putih tetap menjaganya, sehingga Mak Rompang tidak bisa berbuat apa-apa. Hari sudah berganti dengan pagi. Mak Rompang sudah kembali ke tempat persemayamannya di hutan kumbak. Sedangkan Batara masih tergeletak lemah di padang rumput yang luas. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya. Batara melihat bangun, namun seluruh tubuhnya terasa remuk. Dia tidak berdaya, lalu kembali terkulai di atas padang rumput itu.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 Guru mendengar raungan harimau itu? Ya, aku mendengarnya. Tidak biasa harimau mendekat kemari, apalagi meraung panjang seperti itu. Harimau putih. Itu harimau putih muncul. Ah, Nyi Guru kenal dengan suara raungannya? Iya, kenal. Bahkan sangat kenal. Cepatlah ke sana. Harimau itu tidak bisa masuk ke tempat kita. Kalau bukan harimau putih, bagaimana Nyi Guru? Pasti Bawalah dia kemari. Aku sudah membuka pagar gaib telaga sore ini. Oh, iya. Ada bahaya apa harimau putih itu kemari? Ya. Harimau putih ini masih seperti dulu. Kimujur sering menjelma menjadi harimau putih ini. Apakah Kimujur yang datang ini? Ada berita apakah yang akan disampaikannya pada kami? Ah, Nyi Guru, harimau putih itu sudah duduk di dekat kaki Nyi Guru. Iya, Ulan. Dia juga seperti manusia. Bahkan dia itu adalah jelmaan Kimujur. Oh, maaf Kimujur. Saya tidak tahu. Maaf sekali lagi maaf, Wulandari. Dia tidak akan mengerti kalau kau bicara begitu. Hmm? Lalu, bagaimana caranya saya bicara? Mari kita bersemedi. Di dalam semedi itu nanti dia akan bicara pada kita. Ah, iya. Kimujur, mengapa Kimujur datang kemari? Oh, maaf, Nisepi. Aku bukan Kimujur. Aku Kipatok. Aku adalah tunggaman Kimujur. Oh, jadi selama ini Aki bukan lagi Mujur? Hmm, bukan. Tetapi kenapa Ki Mujur dulu mengaku bahwa dia bisa menjelma jadi harimau putih? Dan ketika itu, aku memang melihat dia menjelma jadi harimau putih. Maaf nih tapi sebenarnya yang menjelma itu adalah aku, bukan Ki Mujur. Oh, jadi Ki Mujur telah membohongi aku. Iya, dia membohongi Nyisapi supaya terlihat gagah. Sehingga Nyisapi akan bertambah cinta pada Kimujur. Tanpa begitu pun aku sudah mencintainya Adipati. Hmm. Aku jadi sedih bila melihat Adipati. Aku teringat pada Kimujur. Ah, sudahlah, Nisepi. Jangan menangis. Aku sedang membawa berita buruk. Berita buruk apa itu, Kipato? Batara. Batara dalam bahaya. Ba Batara. Ah, Kang Batara. Iya, Bahaya apa Kipata? Batara sedang berhadapan dengan Mak Rompang di hutan kumbang. Celaka. Nisa dan bulan. marilah kita ke sana. Karena aku yakin Batara bukan lawan yang hebat bagi Marompang. Bahkan mungkin Batara akan tewas di tangan Mak Rompang. Ah, Kang Batara, aku akan segera ke sana. Aku akan hadapi Mak Rompang, lalu kita mati bersama-sama. Ah, tenanglah gadis cantik. Menolong Batara, kita tidak bisa tergesa-gesa. Karena lawan Batara adalah seorang Perempuan jahat yang sangat licik. Ah, aku sudah tidak sabar, Aki. Ah, marilah kita bersama. Ah, mari kita ke sana. Kita hadapi perempuan laknat itu. Walau mungkin pada saat inilah riwayat kita semua akan berakhir. Jangan putus asa, Nisepi. Semoga yang Maha Agung tetap bersama kita. Kang Batara, aku datang. Ah, kekasihnya sudah tidak sabar nih sepi. Kalau Sepi tidak keberatan, naiklah ke punggungku. Akan aku bawa ke sana. Tidak usah. Aku masih bisa mempergunakan ilmuku. tolong? Batara, kau kenal siapa aku? Iya, Nyi Guru. Mari, aku bopong kau naik ke punggung harimau ini. Akan kemana kita? Ke Telaga Sore. Di sana aman. Baiklah. Cepat, Wulan. Ambil air hangat. Iya, Nyi Guru. Aku ada di mana? Kita sudah berada di Telaga sore Ini nih Guru. Bersihkanlah luka-luka di tangan Batara ini. Iya, nih Nah, ya, Batara, minumlah ramuan obat ini. Aku tidak sanggup. Kau harus minum ramuan ini kalau kau mau selamat. Aku tidak sanggup. Mari, aku minumkan. Iya. Nyi Ah, ah Nyi Dari mulutnya Batara keluar darah segar. Gusti yang maha aku. Selamatkanlah nyawa murid kekasihku ini. Kak Batara. Kak Batara harus kuat. Ah, jangan menyerah. Kami akan menolong Kang Batara. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Andi, ah, Andi. Halo pengantin baru.